Alhamdulillah. Yewe subuh we iratini subuh ma 25 ulun malabbi e eh, ulun ramalang. Insyaallah. Mudah-mudahan irulemi pasuku i sininna apa kasiwata <coughs> baik puasa ta makuto paro pai mappa kasi appa kasi we sunnata na wadin tulolongan upa erilino alabang e matiri ahera Allah. Yesu wewe meloka malai asi perengerangan ribalawang umulop bitamanang enaritu na iro itala e uhuwa agitalla uhuwa enaritu eh kebersamaan Ayru italai kebersamaan betuanna yang gap i alewe pada pada manang pada teru patau <clears throat> walaupun angka asisalangan angka de nafada angka dari pengalat ta'ala dalam suratul hujurat ayat 10 innamal a'udhu billahi minasyaitanir rajim innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun Setengah-tengah na ya rosinin sininna tamatapa ima pada burnimanang. <coughs> Narmakuan na naro pada apidece kumenang lao dari palawangan na dua pada burnemu ia angkai betan na nange e asi salangan na ia angkai asi pekana. Wattaqullaha nanniya Itauko ripungan la ta'ala aku kuasaiwi alemu Harus mampu mengendalikan diri La'allakum turhamun Memuari kutu menang Mupadari amasai Ripungan la ta'ala <clears throat> Sini nga masalah malabi Ilan na yewe ayak malabina Pungan la ta'ala Napanasangki makida iroi di rupa Ngapa berani mana ki? betana pada pada mana ki? Nomor sidi pada pada ki. Pada turi pancajinna pengala ta'ala. Nomor dua pada pada ki. Pada rupa tahu asana. Nah iya, asan rupa asan rupa rupa ngetta manang idi iya turi pancajinna pengala ta'ala. Ya riasange rupa tahu. Eh nasaba eh betana batena pungala ta'ala pancajiki eh kamana ngulutta kamana limatta kamana ngajeta eh butanna imana mana ro eh pada pada mana kiri tujuan naya ro naya kia ya tentu angka perbedaan perbedaan tentu angka si salah si dia tahu boleh risik dia tahu eh angka betangin nange eh dia nafada yaro ulu eh pada pada mai pada ulu na yake angka malibu angka tu malepang ni mondri angka tu malepak bendrena ulu menemu asenna ah Makotoro memang betangin nange lima eh, engka malampe-lampe jarina, nah. angka tu maponco-ponco, eh angka eh betang nange eh eh sakaru model na kanukun na pada pada mi pada kanuku neyakiyairo e eh, e eh. atau na eh tongan, na tania iya, ro mesti mancaji ukurang ia mesti mancaji ukuran lo pada ridik yang hari itu apa ah, pada pada ngeta pada terlupa tahu nah kia di dalam kenyataannya betul agama ah, dupa eh, ia mero melo ipo batoi ripalaw nga tay kayak kay <laughs> makukuhe ya nari ano anu dia pala mana? Ah, nakuang ka na tahu lain-lain ni tapana pakun eh, mapakuni pakun walau walau walaupun kemana mato uluna kemana mato nang kemana mato limana na kian ka kroce de lain-lain e eh, de bisa kadagan na lain model na galai bentuk na galai eh eh asen ni ale tadi to pada ro nah malah eh melo dia tahu pada dia tahu pada terupa tahu. Eh padahal eh pada rupa tahu mana mukti. Ah, nariko ibaratna dena na tu pada risesena eh pakalinom. Airo ya eh, i yalan yale tadi kadi lengi idi ro lengi idi letiro aja musian hero e ibaratna ila nasi di kampung e termasuk ki idi tawang kengka na yakia e maiger beli bulata ya nasengete ya, to ka masik-masik na e bener yero ya pawangan ateh aja mulukur mbok macule lengi tiro tahu e eh, magina yero perbedaan e eh, bettanana atutulino e eh, mancaji e ukura magina tania yero ada pada ngetta pada di pancajina pangala taala pada tau asena badan kemana mato yero pakka kasa pakka na agang kakura gatong kakwe na yero e e betangin nang e anu e ipakang kaimi mancaji ukurang bangsro eh, naiko iba na dingka ce darata anak ke rukihar eh, campur si baro tahu le tahuang anak ke padahal pada pada muki jajiang eh, pada pada mana tau jajiang uttune ye jetta ri olo merone ni ta dan de saka makada arungi ye haga ye pada pada mana e, e imonri mani nang kayro makada oh ye e arung ye ano ye ano ne ya kiai na ridi ipakaraja yero atau padangata si bapa datar potau sini nggak masalah malabi nelorang ipangala e, eh betang e, eh kita menganggap diri kita ini sebagai satu di mata Allah. Eh, iris iya, tengah-tengah na, eh, nariku engkau dia nafada, ripala ngeta, eh, rupa tahu, eh, itu hal-hal yang wajar nasabah, eh, anu, anu engkang kamero. Anje pikung ini eh, tujuan apa tangenang eh, cara carana yero eh, supaya aja na malah desen nak ki mah kesana yero mana sana itu silingan ngalih tasi bawa taulenge na kerma kede pengala tala inna mal mu'minuna ikhwatun iru masih na tomato pe eh, apa de burani mana ah ina ye eh, eh melo bro tu kice de makede angka beberapa cara eh na wading butan nang e eh, e timbul kang eru ah. kebersamaan butan seri kam mangina tuli ya sangale wina pada pada pada terputau eh nomor sidi <clears throat> Iro atau pada ngeta pada terupa tahu aja nama lada sena si aja nero ipat diolo. Eh napa nih iro atau pada ngeta pada terupa tahu itu ya mesti terima si bawa madecing. Eh angka tu eh nabi ta, maka de ikhtilafu ummati rahmah iro asisalanganna eh ummaku pamasi eh agaga asisalangang tappan agaga aga sisalangang eh sukun naga bansa naga eh pamasimanang ya itu apalagi ro asisalangang eh palolongan eh ya, nasaba narko ang salah palolongan nate berarti jokka kalan natawin ya, eh nar lor pengalata ali jokka akalang eh nah jadi bagaimana kita ini eh, menyikapi perbedaan itu harus dengan bijaksana. Coba kare abi coba pada pada mana ki si dimi baca eh pada pada mana ki pada putih mana ngulina ya rigi pada pada mana ki pada mabulo mana ngulina tapi kau kan ni yang kata an ang kata na poji mabulong ang kata to poji putih ya rigi na reko ya indo tambok ta pada pada mana ni eh butangin nang ya indo ta eh makundre ambo ah, ta makundre tapi kau kan caji jaji ka ya rigi eh ambo ta burane indo ta burane tapi kau cerana jaji あ、じゃじ、eh, pikir gini carana narikku, eh, degaga, eh, atau pada padangan dari palawang atau jadi mesti terima ro, atau pada padangan nge, eh, perbedaan itu harus kita terima eh, dengan bijak, dena ding, eh, betangin nge, eh, eh, yaru ipak, ipak diolo. Dalam perbedaan itu, kita semua ini tetap sama, yaitu sebagai makhluk Allah, sebagai manusia. Nomor dua, ajak ajaklah nangkani pekerjawa pada terpotau. Nah sobat narik ke pekerja pada terpotau berarti aleta tu i pekerjawa. Narko ilecehkan ngisi dia tahu artinya kita melecehkan diri sendiri. Nomor telu ajak lalo nari ya pekatol posang aleta maka dia ho dia kemisangi iya anak kerunga dia kemisangi iya eh pejah dega misang ya makukai aero narik ipa ipakatarumpu i alewi inaro nasabari na pina dena e eh, na melo tahu mewa ki si wolong polong na padahal asi wolong polong ngade cinge yenaro nasabari e eh, betangenang e e eh, na mudi mukba pamasena pengalah ala. jadi sini tumaring keling melebi Eh rekko anka tammeya e dena to faada e eh, dena di toppama iyawa baali dena di toppa maka reki e dena to faada yero wadi jaji yero na rekko pale si di palolongan na dena faada eh kita hargai pendapatnya itu walaupun tidak sama dengan pendapat kita e eh, kule dena fada kitu junna eh, eh, alena e na e mo mo cela cela e cedde anunna e mo putih putih cedde anunna e kita hargai perbedaan itu dengan bijaksana dan dengan demikian enak kuma pakuniro e mabelan itu italae iro e uh, asisalahanga mabelan itu iro italae e betangenang e e pertengkaran, mabilan telah yero eh, eh, permusuhan dan sebagainya. Nah, kita menganggap semua kita ini sama. Jadi yero apa ada pada ngeta idi rupa tahu idi umat selenge pada pada kita tahu pada pada kita seleng itulah yang harus dikedepankan tania ya, betana renange eh, perbedaan perbedaan kita eh memuari pengalat taala ding eh butang nang e eh, yale yesi bama de ceng pangajana pangala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina hawaikum eh nasabari ni namaseki pangalatala taala na de na faja na wiriki e eh, kuritu e eh, na labonga kuritu pamasena na rilong opo erilino ala banga materiaira insyaallah wabillahi taufik wasada wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh